السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العزيز الودود والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود أفضل كل آب وأفضل كل مولود صاحب اللواء الحمد عالي الأسمى ومقام المحمود وعلى آله وصحبه إلى يوم موعود أما بعد حضرة المحترم المكرمون para sesepuh, para alim ulama yang saya hormati Al-Ah Al-Sayyid Al-Habib Zain bin Omar bin Smith beliau pemimpin Ar-Rabitatul Alawiyah dan akhi Nabilah yang selalu saya banggakan Al-Ustaz Abdullah Jahidi dan pimpinan Jamiatul Khair tidak terlepas Ki Zainuri sesepuh atau Suriah Nahdlatul Ulama Pekalongan dan tanfidiyahnya Bapak Yerofik yang semuanya tidak terlepas selalu saya banggakan dan tidak kalah yang selalu saya dukung Bapak Wali Kota Pekalongan Dr. Ahmad Bashir beserta jajarannya dan yang saya banggakan jajaran sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan kemudian Peleton Kompi C Monopringgo Bapak-Bapak Muspika Panitia penyelenggara dalam rangka halal bihalal hadirin wal hadirat rahimakumullah banyak sudah tadi yang disampaikan oleh para beliau-beliau mutiara-mutiara yang sangat luar biasa semoga mutiara-mutiara tersebut paling tidak akan terkait di lubuk hati kita sehingga menjadi penerang bukan sesaat kita menunjukkan keuhuahan pada malam hari ini tapi akan menjadi bekal kehidupan sehari-hari untuk sesama kita akan saling menghormati, saling menjunjung tinggi di antara hak satu sama yang lain. Dengan ukhuwah tersebut paling tidak bagian daripada merapatkan jajaran kita. Jajaran dalam agama, jajaran di dalam kebangsaan, tanah air ini dengan merapatnya semua itu tidak akan memberikan peluang bagi oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat Islam khususnya umat beragama pada umumnya dan bangsa ini. Saya terkadang kalau melihat beli obat entah itu bentuknya tablet atau kapsul atau jamu untuk penyakit perut, mah, dan lain sebagainya. Kalau kita baca di baliknya itu ada komposisi. Mengandung kalek sekian persen, yudium sekian persen, ada lagi beberapa bahasa-bahasa ilmu medis banyaknya menggunakan bahasa latin kalau jamu ada campuran temulawak temuireng legetan wara dan madu temu ireng, jinten dan lain sebagainya hingga menjadi satu rumpun menjadi obat titiknya kok sama hebatnya andai kata untuk penyakit batuk tidak ingat itu temulawaknya madunya tidak, tapi satu titik penyakit batuk. Ada lagi yang buat penyakit selain pusing kepala atau dan lain sebagainya. Sama titiknya. Bagaimana sebab menjadi sembuh penyakit tersebut? Yang paling heran, komposisi yang ada di dalam ramuan kapsul ataupun tablet tidak pernah bertikai di antara sesama mereka. Nek umpamane temu lawake kowe ngamuk, aku ora sudi nengok kowe. Temu protes. matunya protes. Mana mungkin akan bisa menjadi obat. Tapi hebatnya satu titik semuanya. Kapsul, tablet, yang vitamin semuanya, komposisinya coba boleh lihat. Nah pertanyaannya simpel saja para bapak, para ibu kita-kita ini kalah karo jamu apa ora? Kita-kita ini kalah dengan kapsul atau tablet atau tidak. Sebab yang menciptakan itu sebabnya kita. Yang membuat komposisi itu manusia, bukan temulak yang ngumpul dewi itu tidak. Temu irengnya ngumpul sendiri tidak. Yang ngatur itu kita. Jadi terkadang kalau kita melihat komposisi kalau Quran terlalu jauh lah, itu sudah dasar. Ini jamu saja sedikit. Kok kalah kalau jamu bisa mempersatukan dan menuju satu titik tas begitu penyakit ini supaya sembuh bagaimana? Nah kira-kiranya umat Islam ini bisa menjadi obat satu titik itu atau tidak? Bisa menyelesaikan segala permasalahan sehingga menjadi perekat umat dari perekat umat sampai menjadi perekat bangsa, dari perkat bangsa bisa menjadi perakat internasional. Itu hebat sekali kalau bisa. Saya terkadang malu juga. Malu. Iya. Negara lain sudah bikin peluru dari mulai peluru FN yang paling kecil pistol sampai nuklir bisa mengarahkan semua yang dituju mencetik karo ngantuk tok jret nang kono kebule mabel koro seperti apa bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima sama Nogosari eh oh, Nagasaki oh Nogosaki itu kok Nogosari dampaknya daripada radioaktif luar biasa. Belum mau tang pesawat, dan lain sebagainya. Persenjataan. Malah sing paling ngaji sing tuku wong muslim. Yang beli itu kita. Untuk ngantem siapa? Ya saudara kita sendiri. Aneh bin ajaib al getuni. Ini diantaranya. Terkadang kita bertanya, sadari kapan tantangan begitu terengah kembali lagi sampai tekan ilmu kedokteran dari mulai kapsul, tablet belum alat-alat kedokteran sekarang yang sinar laser itu paling ditakuti sekarang justru sinar laser bisa kita manfaatkan untuk apa? batu ginjal kita hantam dengan sinar laser batu ampedu bisa kita operasi dengan menggunakan sinar laser tidak cukup itu saja sampai hitam sekarang ditemukan dengan menggunakan sinar laser ketinggalan kabeh begitu juga sampai kembali ke dunia pertanian luar biasa pertumbuhan dunia orang tanam beras atau padi yang ukurannya setengah tahun baru panen tiga bulan. Mungkin yang akan datang dua bulan sudah panen. Dengan menggunakan sistem cloning dan lain sebagainya. Ini ilmu pengetahuan. Bagaimana menemukan satu cloning-cloning tersebut? Kalau di manusia punya cloning, punya HB. Wis ketinggalan, ini wis ketinggalan bicara ini terlalu jauh lah. yang akhirnya kita dibikin fanatik. Dibikin fanatik oleh apa? Oleh dunia pertanian itu sendiri, tapi bukan pertaniannya, hasil karya itu. Yang nanam kita, yang nandur kita, sing rabuk kita, sing ngobati kita, anti kita, barang wis gede berbuah sing nama dapat nama orang lain. Jambu, tangkok. Mestinya kita malu. Apa beratnya sih kita ngomong jambu Indonesia? Gengsi. Seolah-olah kita kehilangan jati diri bahwa negara kita itu kaya, strategis. Bukan cukup strategis saja. Potensi. Kaya luar biasa. Tapi anehnya sampai jambune Bangkok, lelene Bangkok, ayame Bangkok. Nanti sing ora Bangkok, klengkenge Bangkok mana jati diri kita selaku bangsa Indonesia? Mampukah hari ulang tahun kemerdekaan kita membangkitkan kembali cinta tanah air ini, cinta bangsa ini? Itu tanggung jawab di pundak kita semuanya, khususnya umat Islam. Coba merubah dahulu dari jambu Bangkok, jambu Indonesia, duren Indonesia. Duren Kalisala, duren Limpung di daerah itu luar biasa hasilnya. Tidak kalah. Tapi karena kefanatikan merasa handar bini ini menurun, cenderung kepada orang lain yang dapat nama. Sampai tekan sandal, sandal sepit, dongi gawean Indonesia yang luar biasa. Nek orang ditulis mitin in Jepang tidak laku. Ini kefanatikan yang melentur sekali kepada kita semuanya. Tadi tentang masalah agama sudah kan? Ini kita bawa karena ada HUT kemerdekaan ke-69. Dari itu kita sudah tertinggal jauh dari dunia pertanian. Masih ada yang lainnya. Lah nek wis liyane kaya gula sudah hilang, gantine gula Bangkok repot. Karena kita selalu tertuntut. Mari kita robah, kita robah. Karena itu bagian awal pertama hmm, di antara bagian mencintai kepada republik ini, kepada bangsa ini. Saya sedikit mengambil satu hadir yang tengahnya saja. Sering saya bawa wal yata wal yata wafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati ini kepada Rasulullah aja sudah begitu kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku ini paling tinggi bawahnya itu kadar bobot seseorang bangsa kecintaannya kepada bangsanya tergantung cintanya kepada air tanah airnya dahulu. Kalau melentur kecintaannya kepada tanah airnya, otomatis kepada bangsanya pun akan melentur. Sebaliknya, kalau kecintaannya kepada bangsanya melentur, tidak mungkin akan mencintai tanah airnya luar biasa. Ini diantaranya. Makanya saya terkadang melihat merah putih ini ya malu. Sangat-sangat malu apa sih setelah ini berkibar andil kita untuk bangsa ini apa lebih jauh untuk agama ini kita tertinggal tertinggal jauh kita ikut andil merebut merah putih berkibar kembali tidak Al, banyaknya kita lahir 50 45 ke atas mungkin kalau Ki Mustafa Bakri sebelum itu banyak tahu persis bagaimana perjuangan bangsa kita untuk merebut kembali berkibarnya sasaka merah putih. Karena walaupun tidak ada tulisannya, ini harga diri bangsa ada di dalamnya. Harga diri bangsa, jati diri bangsa ada di dalam merah putih itu. Kalau perang kalah, nah merah putih tiba itu baru perang kalah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam ketika perang Utah, Al Imam Ja'far bin Abi Thalib itu pengawalnya sampai tiga, melapisi mengawal bendera. Bendera tidak boleh jatuh ke tanah. Satu terpanah yang satu cepat mengambil bendera itu tegak kembali. Terus begitu dan begitu. Itu nilainya. Karena apa? Harga diri harokat. Kalau ini sudah melentur, pudarnya kesatuan, pudarnya persatuan, dan lain sebagainya. Apalagi kita terlena bubuk dengan selalu mengangkat khilafiyah, selalu mengangkat khilafiyah, padahal dunia Islam cerdas. Ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, kita belum sempat semua menjabarkan lebih jauh. Banyak sekali ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Akhirnya seolah-olah kayak terbengkalai. Ilmu pengetahuannya yang saya maksud. Padahal kita bisa menyumbang untuk bangsa ini, untuk umat ini apa yang ada di dalam Al-Quran dari dunia medis sampai dunia ilmu pengetahuan umum sampai dunia pertanian. Dikira tidak ada, lengkap di dalam Al-Quran. Apa sebab? Yaitu tadi kembali selalu kita mau terdina bubuk dengan masalah khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah terus dibahas. Untuk apa? Supaya kita lalai kepada isi Al-Quran yang manfaat sekali berguna bagi bangsa ini, bagi umat ini. Maka dari itu dengan mahalal bihalal pada malam hari ini saya mengharap sekali sebetulnya satu pertanyaan mumpung Habib Zain bin Omar bin Semit ini datang dan Ustaz Abdullah kira-kiranya kapan Al-Irsyad atau Rabitoh atau Rabitoh Al-Irsyad mengadakan halal bihalal bersama seperti malam ini di Jakarta kira-kiranya kapan saya menunggu ini sebetulnya ini tantangan. Maaf. Mungkin terlalu lancang suara saya. Mungkin kalau ini yang begini ini hidup di Jakarta dahulu bergandengan tangan orang akan bingung. Orang akan bingung. Coba kita melihat orang menyolatkan jenazah. Sholat, berja eh, sholat berjamaah dalam menyolatkan jenazah. Tidak pernah kita menengok ini al irsyad sebelah saya oh ini NU sebelah saya oh ini Robito sebelah saya tidak ada takbirnya empat tetap masalah selesai itu gotong bisa bareng masalah di di sapuro atau di makam sana yang mau dengarkan tahalil yakin talkit ahlan wa sahlan yang mau tidak terserah mempunyai ya. hak paten masing-masing tapi hebatnya gotongnya bareng nyolatannya bareng itu yang kita ambil jangan masalah tahlil dan tidak tahlilnya Kalau bisa begini, sulit untuk bisa mencari celah untuk bisa memecah belah kita. Maka dari itu, momentum yang sangat luar biasa sudah dua kali ini. Insya Allah yang akan datang, saya kira insya Allah apabila kita ikhlas akan lebih semarak, akan lebih semakin menjadi ketauladanan, menjadi tuntunan kita dalam kesatuan persatuan. Demi kokohnya yang pertama adalah islam dan yang nomor satu lagi sama kita memperkokoh untuk kekuatan NK. NK lemes teman nyebutan ini. Inilah kita tunggu Habib walaupun kita di muka umum memang ini satu untuk memberikan spirit semangat kita menunggu sekali kira-kira ini ono robitoh atau nang al irsyad pusat halal bihalal atau selain halal bihalal mengadakan hari besar Islam NO al irsyad ar -Rabitoh. wah kekuatan luar biasa Gonmu bangun rumah sakit al irsyad jokwatir khawatir ngonku nek ana sing lara tak lebokke gonmu sebaliknya dan sebaliknya saling mengisi bukan saling mencari kelemahan di antara satu sama yang lain coba kita mengikuti jejak dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ruhama bainahum dan diakhiri dengan simahum fi wujuhihim min a min athari sujud luar biasa kalau ini bisa bergandengan tangan kemodernan dalam dunia Islam semakin maju dari ilmu kedokteran dan lain sebagainya anak-anak generasi kita satu hafidul Quran tapi beliau seorang dokter ahli kandungan satu lagi ahli ilmu hadis tapi beliau adalah dokter spesialis paru-paru spesialis dokter kanker spesialis dan lain sebagainya hafidul Quran, ahli fikih, ahli hadis dan luar biasa, luar biasa. Inilah dambaan kita yang sebenarnya sebenarnya untuk masa depan khususnya kita-kita ini. Itulah yang bisa saya sampaikan hanya sebagian uh, untuk mengisi kekosongan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan di dini wa dunia wal akhirah. Mari terakhir kita jalin jangan lupa keuhuahan bersama-sama kita. menjaga demi keamanan bangsa, demi keamanan tanah air. Jadi kita semuanya mengharapkan ada salah satu ikror yang baik, kesempatan yang baik. Untuk apa? Untuk ukhuwah, untuk kekuatan adanya al-ukhuwah diniyah, al-ukhuwah wataniyah untuk persatuan kesatuan khususnya kita umat Islam dan umumnya yang lain dan untuk kesatuan persatuan Hindu kira-kira ini tak jak ikror bareng kelemburan kita ikror bersama ya demi keamanan ini ada dari Nahdlatul Ulama Robito dan selain lainnya dalam ikrar kami Jamiah Nahdlatul Ulama dan Ar-Rabitul Ta'alawiyah Al-Irsyad serta organisasi masyarakat lain mendukung sepenuhnya kepada TNI Polri memberantas ISIS atau tidak dengan kata lain mengantisipasi dan aliran-aliran lain yang akan menggoyahkan khususnya umat Islam umumnya NKRI. E. Setuju tidak kira-kira? Temenan. Gula labi detok. Loh, ini harus tegas. Kita kita kita ini mengharapkan coba saya mau pertanyaan jawab yang tegas. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Itu yang kita tunggu. Tapi tolong ojo ngebore tok sing seru tidak, buktikan kalau tidak. Gitu. Bareng yuk. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله kami Jamiah Nahdlatul Ulama كمي نهضة العلماء dan الرابطة العلوية Alawiyah dan الإرشاد Al-Irsyad serta organisasi masyarakat serta organisasi masyarakat mendukung sepenuhnya mendukung sepenuhnya kepada TNI Polri kepada TNI Polri dalam mengantisipasi ISIS ISIS dan aliran-aliran yang akan memecah belah serta menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa wa kok cedek temen Wis ngelih soalnya. <laughs> Kurang lebihnya walaupun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.